Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita masih berada di Ghazwatu Badar Al-Kubra, perang Badar yang terbesar. Yang lalu kita telah sampai bahwasanya Abu Sufyan mengirimkan utusan untuk memberitahu orang-orang Mekah bahwa Abu Sufyan beserta harta dan perniagaan Quraisy terancam. Lalu berangkatlah seorang utusan yang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan dari Mekah. Kemudian keluarlah orang Mekah termasuk pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka kecuali Abu Lahab yang tidak mau yang tidak bisa keluar mewakilkan Kecuali dari suku Bani Adi yang tidak keluar Kemudian tatkala pasukan Mekah sudah berangkat Sampai di daerah Juhfa Abu Sufyan kirim surat Bahwa Abu Sufyan dengan rombongan yang membawa perniagaan dan harta Sudah selamat Lolos dari ancaman kaum muslimin dan Abu Sufyan meminta mereka pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal agar atau yang di dalamnya di sana Abu Jahal ada Abu Jahal supaya kembali lagi ke Mekah. Namun ternyata Abu Jahal tidak mau. Bahkan Abu Jahal dengan kesombongannya mengatakan dia akan terus menuju Badar, akan mengalahkan kaum muslimin dari Badar, akan tinggal di sana selama tiga hari berpesta pora, menyembelih onta, makan-makan, minum khamer dan bernyanyi-nyanyi dengan bidu wanita. Kata Abu Jahal dengan penuh kesombongan. Berangkatlah mereka kecuali dari suku Bani Zuhra yang mereka oleh pemimpinnya disuruh kembali yaitu Al-Akhnas bin Shurek at takofi jumlah mereka 300 orang. Pasukan dari Mekah yang semula 1300 sekarang tinggal 1000 saja. Mereka berangkat sampai mereka berada di Al-Udwatul Quswa, di lembah yang jauh di luar Badar, di sebuah tempat yang sangat luas yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Sampai di sini ya. Itu yang terakhir. Kemudian sekarang lanjutannya yang baru lagi Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Amma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqad alima bi khuruji ahli Makkah wa huwa fit tariqi fastashara al-muslimin Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau mengetahui bahwa orang Mekah juga keluar Mekah mengerahkan pasukan Ketika itu beliau ketika dalam perjalanan menuju Badar Maka beliau pun bermusyawarah dengan kaum muslimin Beliau musyawarah Faqama Abu Bakrin fataqallama wa ahsan Abu Bakar berbicara dan pembicaraannya baik Mendukung langkah Rasulullah SAW alaihi wasallam qama Umar fataqallama wa ahsan Kemudian berbicara Umar dan pembicaraannya baik, mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lalu sudah ya, kalau nggak salah. Tsumma qama al-Miqdad. Kemudian bangkit al-Miqdad, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Faqala berkata al-Miqdad ini, "Wallahi ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa." Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin nuqatilu an yaminik wa an yasarik wa min bayni yadayka wa min khalfik Al-Miqdad berkata demi Allah wahai Rasulullah kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 24. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Nabi Bani Israel ya ketika mereka disuruh pergi jihad, berangkat jihad. Bani Israel mengatakan, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Wahai Musa, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu. Kamu berdua perang saja, kami di sini duduk-duduk saja. Subhanallah. Inilah Bani Israel yang sangat keterlaluan. Nabi pun dihina, Nabi diremehkan dan Nabi oleh mereka dilecehkan. Jadi mereka mengatakan idhab anta warabbuka faqatila innaha hahuna Wahai Musa, kamu Wahai Musa kamu berangkat saja dengan Tuhanmu Kamu berdua perang Kamu dan Tuhanmu yang perang Kami di sini duduk-duduk saja Kami nggak mau ikut perang Kita lihat di sini Ikhwan fillah rahimakumullah Wa akhwat Bahwa para nabi itu berat dakwahnya Demikian pula para penerus nabi Mereka selalu mendapat rintangan, halangan Bahkan dari orang-orang yang diharapkan mereka bisa memberikan bantuannya. Ini benar-benar sangat menyakitkan, tapi Nabi Musa demikian sabar. Nabi Musa itu banyak diganggu oleh Bani Israel. Maka dari itu Rasulullah SAW kalau diganggu oleh orang-orang Quraisy atau oleh orang-orang Badui yang jahil, yang bodoh, Rasulullah selalu mengatakan rahimallahu Musa. Laqad udiya fi akthar min hadza sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Musa diganggu lebih dari ini dan Musa itu sabar. Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 itu namanya Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub. Adapun Israel yang sekarang itu maka mereka tidak murni keturunan Nabi Yakub lagi, tapi mereka sudah campur dan mereka sudah membaur dengan yang lainnya. Dan para ulama melarang kita menamakan negeri Yahudi dengan negeri Israel. Yang benar adalah negara Yahudi, bukan negara Israel. Karena Israel itu nama nabi, Nabi Yakub. Bahkan saya pernah ditegur oleh Syaikh Utsaimin Ketika saya tanya kepada beliau, "Wahai Syekh, bagaimana sikap kita kepada Israel?" Kata beliau, "Enggak ada Israel itu, Yahud." Israel apa Yahud? Yang benar Yahud kata beliau. Al-Yahud, Yahudi. Bukan Israel. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fila rahimahumullah Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang dakwah itu butuh sabar. Sabar, sabar dan sabar. Dan itu adalah resep kemenangan Jadi Nabi Musa itu diganggu Tapi beliau sabar Kemudian kata Al-Mikdad Wahai Rasulullah Akan tetapi kami akan berperang Dari sebelah kanan anda Dari sebelah kiri anda Dari depan anda Dan dari belakang anda Wahai Rasulullah Anda jangan khawatir Kami akan bela anda mati-matian kami akan mengelilingi Anda dengan bantuan kami. Di depan, di belakang, di samping kanan kiri kami selalu ada. Kami setia kepada Anda. Wahai Rasulullah SAW lalu wajah beliau berseri-seri dan beliau senang dengan hal itu. Jadi wajah beliau berseri-seri dan beliau senang dengan hal itu. Tolong itu ya, yang punya anak siapa itu? Suaranya ramai dari tadi. Jadi Rasulullah SAW itu kalau senang tampak dari wajahnya, demikian pula kalau tidak senang tampak dari wajahnya. Rasulullah SAW. Kemudian dari sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada faedah bahwasanya dakwah ini membutuhkan orang-orang yang ikhlas berjuang mempertahankan, yang taat kepada pimpinan dan dia sanggup membela pemimpin tersebut selama berada di atas jalan yang lurus dakwah akan berjalan dengan hal itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat-sahabat yang rela memperjuangkan segala-galanya demi dakwah Islamiah, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari sini pula ada faedah bahwasanya di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila senang tampak kesenangan di wajahnya Demikian pula apabila tidak senang Tampak ketidaksenangan dari wajahnya Dari wajah Nanti juga ada pembahasan di dalam Riyadu Salihin tentang bab adab Summa Kemudian beliau Rasulullah SAW berkata lagi Ashiru aliyya ayuhal muslimun Wahai kaum muslimin Berilah pendapat kepada saya Apa pendapat anda semua kepada saya Faqama Sa'ad bin Mu'ad Ra'isul Ansar radhiyallahu ta'ala anhu lalu bangkitlah Sa'ad bin Mu'ad pemimpinnya Ansar pemimpin orang-orang Madinah berkata Waqala ka'annaka ta'aridu bina ya Rasulullah wahai Rasulullah seakan-akan Anda ini menyindir kami Anda menginginkan pendapat kami wahai Rasulullah karena tadi yang bicara cuma orang-orang muhajirin maka Rasulullah meminta pendapatnya Ansar, wahai Ansar, mana pendapatmu? Dan mereka merasa bahwa mereka dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Lalu berkatalah pemimpin orang-orang Ansar, Sa'ad bin Mu'ad, beliau mengatakan, "Fa wallazi ba'atsaka bil haqqi, law ista'radta bina hadal bahra, Fakhuttahu Lakhudnahu ma'ab khudnahu Ma minna rajulun واعد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله وقال في مقال والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برق الغماد لاتبعناه سبحان الله يا ini ucapan pemimpin Ansor. Pemimpin Muhajirin siapa? Siapa? Siapa? Pemimpin Muhajirin yang kemarin yang bawa bendera. Siapa? Komandannya Muhajirin siapa? Ali bin Abi Thalib. Komandannya Muhajirin dalam peperangan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara komandan orang-orang Ansor adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Anda menawarkan kepada kami lautan ini, lalu Anda mengarunginya, maka kami akan ikut mengarunginya bersama-sama Anda. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang ketinggalan. Ini menunjukkan setia ya. Ya Rasulullah, kalau Anda mengarungi lautan, kami akan ikut Anda. Kami nggak peduli dengan resiko apapun. Yang penting pokok Anda perintah, kami nurut. Kami tidak benci kalau seandainya kami besok harus ketemu musuh. Ya Rasulullah, seandainya besok kami harus perang, kami akan nurut Anda. Enggak masalah. Kami akan taat kepada anda Wahai Rasulullah kami adalah orang yang tegar dalam peperangan Dan kami adalah orang yang tangguh ketika berjumpa dengan musuh Wahai Rasulullah Mudah-mudahan Allah akan menampakkan kepada anda tentang kami Apa yang menyenangkan hati anda Wahai Rasulullah jangan khawatir Nanti akan tampak oleh anda tentang kesetiaan kami kepada anda yang membuat anda menjadi senang. Maka berangkatlah wahai Rasulullah bersama-sama kami ala barakatillah dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan juga dalam riwayat yang lainnya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, demi Allah. Kalau sekiranya Anda pergi ke ujung manapun kami akan setia mengikuti Anda. Jadi beliau mantap ya. Karena sebelum melangkah itu ya ikhwan, sebelum melangkah, kalau memang langkah kita itu butuh orang-orang yang membantu, maka jangan melangkah kalau belum ada yang bantu. Kenapa Rasulullah di Mekah tidak sihat? Kenapa? Karena sihat butuh negara dulu. Karena sihat butuh orang-orang yang setia yang sanggup membantu. Dan Rasulullah tidak melakukan itu karena percuma di Mekah melakukan itu. Artinya hasilnya nggak bisa diharapkan. Usaha maksimal, capek, payah, tapi nggak dapat apa-apa. Artinya tujuan utama belum tercapai. Demikian pula di sini sebelum beliau melangkah, beliau meminta kesetiaan para sahabat dan ternyata alhamdulillah semua sahabat Rasulullah sangat setia kepada beliau, maka yang terjadi adalah Fasarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau senang. Mantap ya, senang beliau. Sudah mantap. Tumbakal kemudian setelah beliau mantap, beliau senang, beliau yakin, beliau mengatakan siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini wallahi laka'anni andurul an ila masari'il qaum. Kata beliau berangkatlah Ayo kita berangkat. Dan kabar gembira untuk kalian semuanya karena Allah telah menjanjikan untukku salah satu dari dua kelompok. Allah menjanjikan salah satu dari dua. Yang pertama-tama dijanjikan yaitu bisa merusak perekonomian orang Mekah tanpa peperangan. Yang kedua adalah perang dengan orang Mekah. Ada dua hal. Kaum muslimin sebenarnya menginginkan yang pertama, tanpa peperangan tapi mereka bisa bisa merusak perekonomian para Mekah. Namun oleh Allah dirubah rencana mereka, terjadilah peperangan. Jadi perekonomian yang dinanti-nanti, perniagaan, malah mereka lolos berangkat ke Mekah, justru orang Mekah yang malah berangkat ke Badar. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan fillah rahimakumullah wa akhwat bahwa manusia itu punya rencana, tapi tetap yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rencana saja. Punya rencana, punya peta dan yang lain-lain. Tapi tetap semuanya kembali kepada kehendak, keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan demi Allah, sungguh aku sekarang ini telah melihat tempat tewasnya mereka. Saat ini aku sudah melihat tempat tewasnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi beliau oleh Allah ditampakkan ya bahwa mereka bakal tewas. Nanti oleh Rasulullah malah ditunjuk satu persatu. Di sini tempat tewasnya si fulan. Di sini tempat tewasnya si fulan. Dan ternyata nggak meleset, tepat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. dan ini adalah ilmu Waib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak tahu yang gaib, tapi beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah nabi dan rasul. Setelah itu, thumma taqaddama ila Badrin fa wasalaha fi nafsil laila allati wasala fiha al-musyrikun. Kemudian beliau pun menuju Badar dan sampai di sana pada malam yang saat itu orang-orang musyrik juga sampai. Jadi Rasulullah berangkat terus sampai di Badar malam hari, yang mana malam itu juga orang musyrik sampai di Badar. Jadi malam ya, ini malam Jumat. Karena perang Badarnya itu besok hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Ini masih hari Kamis, tanggal 16 Ramadan. Jadi puasa ya, puasa Ramadan jihad. Kemudian setelah orang muslim sampai di Badar, orang musyrik juga sampai di Badar, fanazala fi dakhili midani Badar qariban minal udwati dunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke medan Badar dan turun di sana. Beliau tinggal di al udwati dunya, yaitu lembah yang dekat. Kalau orang kafir di mana tadi? di al adwatul Quswa, lembah yang jauh, kalau Rasulullah dan kaum muslimin berada di lembah yang dekat. Kemudian fa asyara alaihi al-Habbab Ibnu al-Munzir an yaq an yataqaddama fayanzila ala aqrab ma'in min al-aduwi hatta yasna' al-muslimuna hiyadan yajma'una fiha al-ma' li anfusihim wa yaghuruna al-abar ويغورون الآبار فيبقى العدو ولا ma'alahu fa fa'al. Lalu Rasulullah diberi saran oleh sahabat Al-Habbab Ibnul Mundir. Rasulullah ini tawadhu ya, nabi, rasul tapi selalu menerima saran. Dan beliau selalu meminta saran, dipertimbangkan kalau memang cocok tepat ya diamalkan. Ada seorang sahabat namanya Al-Habbab Ibnul Mundir memberikan saran dan sahabat ini ahli dalam dalam strategi. Apa sarannya? Wahai Rasulullah, kita maju saja sampai kita berada di dekat mata air. Mata air yang dekat dengan musuh. Jadi mereka hendak menguasai mata air. Kemudian ya Rasulullah, nanti kita bikin di sana itu haud, telaga. Kemudian air di, di, disalurkan ke telaga. Sehingga kita bisa minum, bisa mandi, bisa semuanya di telaga itu. Kita kumpulkan air di sana. Sementara orang-orang musyrik yang mereka telah menguasai sumur-sumur lebih dahulu, kita serang sumur-sumur itu. Jadi sumur-sumurnya diserang semua sehingga orang musyrik nggak punya air. Jadi air dikuasai oleh kaum muslimin. Mata air dikuasai dan membuat di sana haut telaga dialirkan ke sana dan sumur-sumur dirusak semuanya. Namanya perang ya. Perang itu adalah menempuh segala cara yang penting bisa mengalahkan musuh. Dan air prinsip untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu dan yang lain-lainnya. Kemudian saran ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan hal itu, mereka pindah ke dekat tempat mata air dan mereka pun membuat telaga dan diairkan dialirkan air tersebut ke dalam telaga dan kemudian mereka menghancurkan sumur-sumur yang akan dipakai oleh orang-orang musyrik yang kira-kira bisa dimanfaatkan orang musyrik dihancurkan dulu sumur-sumur itu. Selanjutnya, wa banal muslimuna 'arishan yakunu maqarra qiyadatihi sallallahu alaihi wasallam wa 'ayyanu lahu hirasan atau hurrasan min syababil ansar tahta qiyadati Sa'd bin Mu'adz. Kaum muslimin membuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat berteduh jadi kaum muslimin mengisyaratkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami usul bagaimana kalau kami membuatkan untuk Anda aris, tempat berteduh. Tempat berteduh yang itu menjadi pusat komando Anda ya Rasulullah. Pos, macam pos ya. Di sana menjadi pusat komando Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin juga memilihkan penjaga-penjaga yang siap untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dipilihlah pemuda-pemuda dari Ansor, dari penduduk Madinah di bawah komando Sa'ad bin Mu'ad. Jadi di sini ikhwan fillah rahimakumullah di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah diberitahu yang gaib. Diberitahu yang gaib. Kemudian juga bahwasanya dalam perang itu sangat membutuhkan strategi yang pas, perhitungan yang matang. Jadi bukan main-main. Ini masalah besar, maka perhitungannya juga perlu yang matang, yang mantap. Kemudian juga bahwasanya pemimpin itu mendengarkan saran bawahan. Saran, masukan didengarkan dan dipertimbangkan. Kalau bisa diamalkan, ya diamalkan. Kemudian juga di antara kandungan dari potongan kisah ini pentingnya air. Air adalah kebutuhan yang kita tidak bisa lepas daripadanya. Air ini sangat prinsip untuk minum, untuk juga istinja, untuk wudhu, untuk mandi dan seterusnya. Sangat banyak kepentingan air ini. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa diambil dari potongan kisah ini, perang itu adalah tipu daya. Perang adalah tipu daya. Bagaimana kita membuat tipu daya yang maksimal sehingga bisa mengalahkan musuh. Bahkan bohong dalam perang pun boleh. Kemudian di sini ada faedah pula para sahabat kaum muslimun sangat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin Rasulullah kepanasan, maka mereka pun membuat arif tempat berteduh yang kemudian dijadikan sebagai pos pusat komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perhatian kaum Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memilih pemuda-pemuda untuk menjaga Rasulullah SAW di bawah komando Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sungguh sangat keliru kalau ada kelompok yang menjadi maki sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat. Sangat keliru kelompok itu. Sahabat itu luar biasa, banyak jasanya. Seandainya pun ada berita-berita tidak benar tentang sahabat, maka berita-berita banyak versi. Mereka punya versi, kita juga punya versi masing-masing ada versinya berita itu. Kemudian juga berita-berita yang ada tentang kejelekan sahabat itu banyak yang nggak benar, banyak yang bohong, banyak yang palsu, ditambahi, dikurangi, dibumbui dan yang lain-lainnya. Jadi nggak ada faedahnya kita mencela, menjadi maki, mengkafirkan sahabat, nggak ada faedahnya. Mereka adalah kaum yang telah lewat tilka ummatun qad khalat, mereka sudah lalu. Yang penting adalah seandainya mereka baik, mereka mendapatkan pahalanya dari Allah, seandainya mereka selain itu dan mereka telah mendapatkan balasannya dari Allah juga. Dari Allah juga. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau ada kaum yang mereka menjadi maki, mencela, menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Dan mereka mengatakan hati mereka baik, maka kita yakin 100% hati mereka buruk. Sungguh jelek hati kaum yang mereka menjelek-jelekkan para sahabat. Bahkan mereka beribadah kepada Allah dengan membenci sahabat. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi tentang sahabat itu banyak versi. Tentang kejelekan mereka itu banyak yang palsu, yang bohong, dibumbui, ditambahi, dikurangi dan yang lain-lainnya. Kemudian juga para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan pedang kita daripada menumpahkan darah sahabat maka jangan sampai kita mengotori hati kita dan lisan kita dengan mencacat kehormatan para sahabat. Itu hati yang sangat kotor, orang yang mencaci maki, menghina bahkan mengkafirkan para sahabat. Mereka punya versi macam itu iya, versi, versi saja. Semua versi ada jawabannya. Semua yang dikatakan oleh kelompok yang menjadi maki sahabat ada jawabannya. Memang kalau orang awam nggak ngerti, ya dia nggak tahu, ya terpawat Tapi kalau orang yang ngerti, mereka nggak bisa apa-apa. Tak bisa berkutik Dan mereka telah dijawab tuntas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Di dalam kitabnya Minhajus Sunnah Dijawab tuntas Betapa kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW Dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah SAW dan para sahabat Para sahabat Dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala ajmain dan para sahabat yang lainnya. Kemudian setelah itu, thumma aba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaisha wa tajawwala fi midanil qital wa huwa yushiru bi yadihi wa yaqul hadha masra'u fulan wa hadha masra'u fulan ghadan insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW malam itu juga memobilisasi pasukan dan beliau berjalan mengelilingi medan pertempuran sambil beliau memberikan isyarat dengan tangannya di sini tempat tewasnya si fulan di sini tempat tewasnya si fulan besok insyaallah subhanallah ya jadi malam itu capek perjalanan seharian Beliau nggak langsung tidur. Beliau mobilisasi dulu pasukan, diberi motivasi, kemudian juga beliau keliling Medan, dilihat dulu medannya, pengen besok sudah menguasai Medan. Kemudian beliau dengan yakin, dengan mantap dan memberikan keyakinan kepada sahabat, mereka akan tewas. Di sini tempat tewasnya si fulan, sini tempat tewasnya si fulan. Besok insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ternyata yang dikatakan oleh beliau tidak meleset, tidak meleset. Yang ditunjuk benar-benar tempat tempat tewasnya si fulan, tokoh-tokoh kafir Quraisy di antaranya Abu Jahal. Setelah itu, tsumma bata yusalli ila jad'i syajarah wa batal muslimuna mustarihina tughmiruhum at-tiqah. Kemudian beliau malam itu melewatkan malam-malamnya dengan sholat di samping pohon. Sementara kaum muslimin tidur pulas karena mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam itu dengan nikmat Allah kaum muslimin tidur pulas. Karena Allah memberikan keamanan kepada mereka. Nanti diabadikan ya di dalam Al-Anfal ayat 11. Allah beri keamanan mereka, malam itu tidur pulas yakin mantap dengan pertolongan Allah. Sementara Rasulullah SAW itu sholat malam, berdoa kepada Allah, bermunajat, bermohon. Setelah itu, wakana Allah qad anzalal matar dan Allah telah menurunkan hujan pada saat itu, kama qala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 11. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum ridzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutabbita bihil aqdam. Al-Anfal ayat 11 yang terjemahannya kurang lebih ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyunyikan menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta meneguhkan telapak kakimu. Ayat ini banyak sekali faedahnya. Faedah ayat ini waktu itu setan memberikan was-was kepada kaum muslimin. Apa was-wasnya setan? Was-wasnya setan itu loh, orang kafir sudah berhasil menguasai sumur-sumur. Sementara kamu belum menguasai air Sebelumnya ya Itu was-was Kamu tidak akan bisa Tidak akan bisa minum Kamu nggak akan bisa bersuci nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi Kalau berhadat Kemudian kamu dapat tempat Yang di Al-Udwatut dunia Lembah yang jauh Yang di sana itu berupa pasir Yang nanti akan menyulitkan kamu Menyulitkan kuda-kudamu sehingga gampang tergelincir dan kerepotan. Ini was-wasnya setan. Lalu Allah menurunkan hujan. Menurunkan hujan yang membuat kaum muslimin menjadi tentram, damai, bahkan mereka juga bisa menguasai mata air. Mata air dikuasai, turun hujan, mereka bisa mandi, mereka bisa wudhu, mereka bisa minum, mereka tenang, mereka tentram. Kemudian juga lantai yang mula-mula itu dari pasir dengan adanya hujan menjadi keras sehingga enak ketika ditunggangi kuda dan tidak mudah tergelincir, tidak becek, tidak licin. Akhirnya kaum muslim merasa tenang, merasa damai dan mereka pun tidur dengan nyenyaknya. Subhanallah. Inilah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kisah yang singkat tentang perjalanan menuju medan Badar dan insyaallah pada ahad depan yaitu pada pagi hari hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah berjumpalah dua kelompok muslimin dan kafir dan mereka perang di medan Badar.